Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari makhluk-makhluk Allah tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala menetapkan di dalam satu tahun itu ada dua belas bulan. Dan dari dua belas bulan tadi Allah memilih bulan-bulan yang memiliki keutamaan bulan-bulan yang memiliki sesuatu yang spesial. Dari bulan-bulan yang utama, dari bulan-bulan yang penuh dengan perkara-perkara spesial adalah bulan Zulhijjah yaitu di mana bulan yang sekarang sedang kita masuki barakallahu fikum bulan Zulhijjah bukanlah sembarang bulan di dalamnya terdapat begitu banyak momen-momen spesial bagi kaum muslimin. Barakallahu fikum. Di antara momen yang sangat bagus pada bulan Zulhijjah adalah 10 hari pertama dalam bulan tersebut. Yang sekarang kita sedang alami barakallahu fikum. Yang belum kita tinggalkan sebagaimana disebutkan di dalam sahihain dari hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu an Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan ma min ayyamin al amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al ayyam tidak ada hari-hari di mana amal soleh yang dikerjakan pada hari-hari tersebut lebih Allah cintai daripada hari-hari ini. yakni ayamul ashr yaitu sepuluh hari pertama dalam bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya kepada Rasul Alaihissalam, salatu "Wala jihad fi sabilillah ya Rasulullah?" Begitu juga jihad fi sabilillah kalah ya, dibandingkan dengan amal soleh yang dikerjakan pada sepuluh hari pertama dalam bulan Zulhijjah, Rasul mengatakan, "Wala jihad fi sabilillah." Demikian juga jihad fisabilillah tidak bisa menandingi amal saleh yang dikerjakan pada 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah. Illa kecuali kata Rasul, rajulun kharaja binafsihi wa malihi walam yarji min dzalika syai'. Kecuali orang yang perang di jalan Allah dengan jiwanya, dengan hartanya dan tidak pulang sedikit pun. Maknanya apa? Dia gugur dalam medan tempur, baru tidak ada tandingannya. Barakallahu fikum. Di dalam hadis ini memberikan beberapa faidah kepada kita barakallahu fikum. Yang pertama, bahwasanya amal saleh yang sangat Allah cintai yang dilakukan oleh hamba-hambanya diantaranya adalah amal soleh yang dikerjakan pada 10 hari pertama dalam bulan Dhul Hijjah. Barakallahu fikum. Dan pada 10 hari pertama tersebut, barakallahu fikum, amal-amal soleh yang biasa menjadi luar biasa. Iya. Yang tadinya biasa-biasa saja di sisi Allah menjadi spesial. Barakallahu fikum. Bahkan dilipat gandakan penghitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Adapun amal soleh yang dimaksudkan di dalam hadis maka umum barakallahu fikum entah itu qiraatul Quran puasa qiyamul lail zikrullah tayyib kemudian juga talabatul ilm semua jenis amal soleh yang dilakukan pada 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah itu memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat spesial. Barakallahu fikum. Sehingga mumpung ya hari-hari tersebut masih ada di sisi kita, barakallahu fikum, maka kita manfaatkan untuk mengerjakan amal soleh sebanyak-banyaknya agar supaya kita mendapatkan peluang yang besar agar kita mendapatkan tabungan yang banyak untuk akhirat kelak barakallahu fikum kemudian momen yang kedua yang tidak kalah spesial dalam bulan Zulhijjah adalah Yaumu Arafah ya hari Arafah pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang terakhir kali diturunkan di dalam Al-Qur'an alal qaul yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 3 Allah menyatakan al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam Adina pada hari ini aku sempurnakan agama kalian dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian Aku ridho Islam sebagai agama kalian. Ketika mendengarkan ayat ini, Barakallahu fikum, orang-orang Yahudi seolah-olah merasa iri dengan kaum muslimin. Sehingga mereka mendatangi sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu an dengan mengatakan ya Amirul Muminin, wahai penguasa kaum Muminin. Sesungguhnya di dalam kitab suci kalian ada satu ayat. Seandainya ayat itu turun kepada kami, niscaya akan kami jadikan sebagai hari raya kami. Akan kami jadikan hari yang sangat spesial bagi kami. Maka Umar mengatakan, inilah la'a'lam. Sesungguhnya saya tahu. Al-yawma nazalat fi hari apa ayat itu diturunkan al makanul ladzi nazalat fi di mana ayat itu diturunkan Umar mengatakan nazalat wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun bi Arafah wa yaumul jum'ah Ayat itu turun tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri di Arafah dan bertepatan dengan hari Jumat. Barakallah. Sehingga orang kafir saja ngerti. Orang kafir saja paham betapa afdolnya, betapa luar biasanya ayat tersebut dan betapa istimewanya hari di mana ayat itu diturunkan. Barakallahu fikum. Kemudian pada hari Arafah itu juga barakallahu fikum. Ya. Jamaah haji menyempurnakan haji mereka. Mereka wukuf di Arafah dan itu merupakan rukun bagi orang-orang yang menunaikan haji. Oleh karena itu Rasul mengatakan al-hajjul Arafah. Haji itu ya wukuf di Arafah. Maknanya orang itu tidak sah hajinya kalau dia tidak melaksanakan wukuf di Arafah. Dan pada hari itu barakallahu fikum disebutkan dalam riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. An-Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Ma min yaumin aktsar min qallahu fihi 'abidan minan nar min yaumi Arafah." Fa innahu layadnu wa yubahi bihimul malaikah. Tidak ada sebuah hari di mana Allah paling banyak membebaskan hamba-hambanya dari kekangan api neraka daripada hari Arafah. Pada hari itu banyak sekali hamba-hamba Allah yang mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka bebas dari kekangan api neraka. Itu paling banyak pada hari Arafah. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala mendekat dan Allah membanggakan mereka-mereka yang wukuf di sana di hadapan malaikat. Allah bangga dengan hamba-hambanya tadi. Di mana mereka tunduk, di mana mereka pasrah, di mana mereka melakukan amal ibadah lillahi taala. Allah bangga dengan hamba-hamba yang demikian. Bahkan yang lebih luar biasa lagi barakallahu fikum, setan Setan yang biasanya petantang petenteng, yang biasanya merasa bangga, merasa puas, berhasil dalam menyesatkan anak Adam. Pada hari itu setan tidak berpenampilan seperti biasa. Rasul menyebutkan di dalam disebutkan oleh Imam Malik dalam wataknya. Rasul menyatakan, maru'iyah syaitanu yauman asgar wa huwa fihi asgar wala adhar wala aghyad min yaumi arafah setan itu tidak pernah terlihat pada satu hari di mana dia merasa kerdil kecil di mana dia merasa tersisihkan nggak ada yang ngopeni dia tidak ada yang memedulikan was-wasnya dia benar-benar merasa dicuekin pada hari itu di mana dia sangat dongkol, sangat marah. Barakallahu fikum. Melainkan pada hari Arafah. Pada hari itu setan merasa kerdil. Setan merasa dicuekin. Setan merasa dongkol. Iya. Pada hari itu. Hanya hari itu saja. Barakallahu fikum. Lima yara min nuzuli rahmatillah wa tajawuzillah al nizunubil dikarenakan pada saat itu setan melihat rahmat Allah itu turun dengan sangat derasnya pada hari itu setan melihat Allah subhanahu wa ta'ala begitu banyak memberikan pengampunan kepada hamba-hambanya di mana setan sudah bersusah payah membuat dia kufur tergelincir kepada Allah melakukan kemungkaran kemaksiatan semua itu menjadi sia-sia ketika Allah mengampuni hamba-hambanya dengan waktu sekejap semuanya saya ampuni sehingga setan merasa benar-benar barakallahu fikum pada hari itu luar biasa iya merasa terhina terdil terpojokkan dan merasa dongkol Barakallahu fiqh. Oleh karena itu Ar-Rasul alaihissalatu wassalam memberikan anjuran kepada kita semuanya untuk berpuasa pada hari Arafah. Yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Sehingga jangan sampai satupun di kalangan kita yang meluputkan puasa pada Yaumu Arafah. Karena itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Disebutkan di dalam riwayat Muslim Rasul menyatakan Siyamu yaumi Arafah ahtasibuhu yukaffiru sanata qablahu wallati ba'dahu. Orang yang berpuasa pada hari Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, saya mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala puasa itu bisa menghapuskan dosa-dosa satu tahun yang pernah dia kerjakan dan satu tahun berikutnya. Masya Allah. Itu yang membuat setan dokon. Sudah susah payah satu tahun, malang melintang, bikin anak Adam sesat. Hanya gara-gara puasa di hari Arafah, ables semuanya. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa enggak dongkol setan barakallahu fikir. Hey. Ya. Sehingga di sini melalui mimbar Jumat kali ini kita mengingatkan kepada saya pribadi dan juga seluruh kaum muslimin jangan sampai melewatkan puasa Arafah pada tanggal 9 hijjah Kita bikin setan pada hari itu mangkal biar setan pada hari itu dangkal merasa kerdil.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 Pada hari itu dikenal dengan Yaumul Adha atau dikenal dengan Yaumun Nahar di mana kaum muslimin merayakan hari raya mereka yang dalam satu tahun hanya ada dua hari raya Hari raya tahunan bagi kaum muslimin yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Pada hari itu gemuruh takbir bergema santiru raya di mana lisan-lisan saat itu basah dengan zikrullah, dengan menyanjung nama Allah, dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, seolah dunia bernuansa islami pada masa itu. Pada hari itu seolah dunia bernuansa islami. Barakallahu fikum. Itu hari yang sangat agung. Oleh karena itu Rasul alaihissalatu wassalam menyatakan Afdalul yaum indallahi yaumun nahar. Hari yang paling afdal di sisi Allah yaitu hari nahar. Hari di mana kaum muslimin menyembelih hewan kurban mereka. Barakallahu fikum. Kemudian Momen spesial berikutnya yang ada pada bulan Zulhijjah adalah ayam tasyrik. Yaitu pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Hari ini disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam di dalam hadisnya riwayat Muslim. Ayyamu mina ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillah. Hari Mina itu ayam tashrik adalah hari makan-makan, hari minum dan hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan dalam riwayat yang lain barakallahu fikum pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang utusannya untuk mengumumkan kepada seluruh masyarakat Islam ya ya ayuhan nas tasumu fi hadhil ayyam Wahai umat manusia, jangan kalian puasa pada hari-hari tersebut. Dilarang bagi kita untuk berpuasa pada ayamu tashrik. Barakallahu fikum. Begitu juga ayamul uh, eh, yaumul adha. Dilarang. Kenapa? Fa ayam atau fa innaha aklin wa syurbin wa dzikrillah. Dikarenakan pada hari itu adalah hari makan, minum, dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak layak, tidak pas kalau waktunya bersenang-senang. Justru kita tidak menikmatinya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisuha. Sehingga dikarenakan kita masih belum luput momen-momen tadi barakallahu fikum. Masih ada kesempatan-kesempatan tadi. Ya, masih ada kesempatan ayamul Ashar. Masih ada kesempatan Yaumul Arafah. Masih ada kesempatan Yaumul Adha. Masih ada kesempatan ayamul Tashrik. Walhamdulillah. Sehingga di sini kita mengingatkan kepada kaum muslimin semuanya. Jangan sampai kita lalai. Jangan sampai kita meluputkan momen-momen yang sangat spesial tersebut. Allah musta'an wa alaihi Akim salam.